Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'ida." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang apabila ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan sebagai perayaan. Lalu Umar bertanya, apa itu? Maka Yahudi itu membacakan ayat tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lalu Umar berkata, Wallahi demi Allah, Inni la a'lam, aku mengetahui kapan ayat itu turun dan di mana. Ia turun di, di Arafah di waktu sore hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatul Islam. Itulah persaksian yang yang disaksikan oleh seorang Yahudi. Sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada Al Islam, yaitu kesempurnaan agama, di mana Allah telah menyempurnakan agama Islam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup maka tidak perlu lagi kita butuh kepada kitab-kitab selain kitab Al-Quran. Kita tidak butuh lagi kepada hukum selain hukum Al-Quran. Kita tidak butuh kepada pendapat-pendapat kecuali Allah dan Rasulnya. Karena Islam telah sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum ala al bayda, lailuha kanahariha sawa, Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih malam dan siangnya sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti akan binasa kata Rasulullah. Ummat al-Islam. Itulah agama kita yang disempurnakan oleh Allah. Semua agama yang telah diatur segala-galanya di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam hukum, di dalam muamalah, bahkan dalam seluruh sisi-sisi kehidupan manusia. Bagaimana hubungan rakyat dengan penguasa? Bagaimana hubungan manusia dengan Robnya? Bagaimana hubungan manusia dengan manusia? Semuanya telah diatur oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ummatul Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Para sahabat Rasulullah senantiasa tegak di atas sunnah Rasulullah. Mereka senantiasa mengamalkan apa yang dititahkan oleh Rasulullah. Mereka senantiasa bersatu padu di atas satu akidah. Akidatu ahli sunnati wal jamaah. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itulah yang diyakini oleh Abu Bakar. Itulah yang diyakini oleh Umar. Itulah yang diyakini oleh Uthman, oleh Ali bin Abi Talib, dan seluruh para sahabat yang istiqamah di atas keislaman mereka sampai akhir hayatnya. Yang telah Allah puji mereka di dalam Al-Quran, dan telah dipuji oleh Rasulnya dalam hadisnya yang sahih. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Namun kemudian, di belakangan hari muncullah pemikiran-pemikiran. Pemikiran-pemikiran itu berdasarkan hawa nafsu. Pemikiran-pemikiran itu hanya berdasarkan rakyu. Mereka menganggap Seakan-akan hawa nafsu dan rakyu mereka lebih tinggi daripada wahyu. Mereka pun mengedepankan akal mereka. Mereka pun kemudian menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga akhirnya terjadilah penyimpangan demi penyimpangan. Firqah-firqah sesat pun bermunculan. Bermunculanlah dia khawarij. Yang mengkafirkan mereka yang melakukan dosa besar. Muncullah orang-orang syiah yang mereka mengakui mencintai ahlul bait padahal klaim mereka adalah dusta tujuan mereka adalah ingin tujuan mereka adalah ingin menikam Islam ya dengan cara mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncullah murjiah yang mengatakan bahwasannya amal tidak termasuk iman, bahwasannya perbuatan maksiat seorang hamba tidak mempengaruhi keimanan seorang hamba selama ia meyakini akan adanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ummat al-Islam, demikian terus. Pemikiran-pemikiran itu terus muncul dan muncul dan muncul. Namun Alhamdulillah, para ulama senantiasa menyingsingkan lengan mereka untuk menjelaskan tentang hakikat akidah yang sahihah sebagaimana para ulama telah menulis dalam kitab-kitab mereka ini dia Ibnu Battah dalam kitabnya Sunnah ini dia Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Aslus Sunnah ini dia Al-Imamul Lalikai dalam kitabnya Syarah I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah itu dia Al-Imamul Bukhari wa Muslim. Mereka menjelaskan tentang akidah dalam kitab sahih mereka. Alhamdulillah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina al haqqi la yadhurruhum man khadhalahum la man khalafahum ila an ya'ti amrullah akan senantiasa ada kata Rasulullah satu kelompok dari umatku yang mereka tampak dan tegak di atas kebenaran tidak akan bermudarat kepada mereka. Orang-orang yang menyelisihi mereka tidak pula yang mencemoohi mereka sampai datangnya perintah Allah yaitu hari kiamat. al Islam. Demikian para ulama senantiasa tegak di atas sunnah. Terutama pemuka-pemuka mereka seperti Imam Ahmad bin Hanbal Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah. Kemudian dibawa bendera itu oleh para ulama dari zaman ke zaman. Dibawa oleh Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Syekhul Islam yang kedua Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Demikian ya akhal Islam, kalau kita perhatikan akidah mereka antara yang terdahulu maupun yang belakangan, kita dapati ala watiratin wahidah di atas satu akidah. Silahkan Anda baca bagaimana keyakinan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan keyakinan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak ada bedanya. Silahkan Anda baca bagaimana keyakinan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Malik, bahkan keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, keyakinan mereka sama. Itu yang kita dapati dalam kitab-kitab mereka. Umat al-Islam. Namun di zaman ini, ahlus sunnati wal jamaah disamarkan. Dengan munculnya banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang mengatasnamakan dirinya ahlus sunnati wal jamaah. Mereka malah menuduh bahwasannya mereka yang berpegang kepada sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang membuat manusia lari darinya. Mereka berkata katanya itu adalah Wahabi. Mereka mengatakan itu katanya Salafi Wahabi yang berusaha untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka mengatakan katanya Wahabi itu orang-orang yang berusaha untuk memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Demikian ya akhal Islam, tuduhan itu terus mereka kobarkan untuk memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun insyaallah kebenaran itu akan tegak. Insyaallah kebenaran itu akan terus Allah akan tegakkan. Walaupun mereka menginginkan untuk mematikan cahaya Allah, akan tetapi Allah ingin untuk memperlihatkan cahayanya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim mereka ingin menutupi cahaya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah enggan untuk memperlihatkan cahayanya. al Islam. Maka kewajiban kita ya akhal Islam untuk melihat segala sesuatu dengan keilmuan. Untuk melihat segala sesuatu mana yang sesuai dengan sunnah, Mana yang sesuai yang tidak sesuai dengan sunnah. Mana yang merupakan akidah para a'immah, akidah para ulama, atau hanya sebatas tuduhan dan bualan belaka. Semua itu harus kita lihat dengan keilmuan. Bukan hanya sebatas tuduhan dan hawa nafsu. Ya, karena sesungguhnya ilmu tidak akan pernah bisa dibohongi. Siapapun yang mengada-ngada atas seorang ulama, pasti akan disingkapkan dan akan tersingkaplah kebatilan itu akan terlihatlah kebenaran itu dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperlihatkan kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum namun memang sudah qadarullah ternyata Islam itu akan menjadi terasing di akhir zaman Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda innal islama bada'a ghariban وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing kata Rasulullah dan akan kembali menjadi asing. Maka tuba, pohon tuba buat mereka yang terasing. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, alladzina yuslihuna ma afsadan nas Wa fi riwayatin alladzina yuslihuna inda fasadin Mereka orang-orang yang memperbaiki sesuatu yang dirusak oleh manusia dari agama mereka. Naam, mereka orang-orang yang senantiasa memperbaiki. Memperbaiki sholat mereka. Agar sholat mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah memperbaiki tata cara pakaian mereka agar pakaian mereka sesuai dengan syariat Rasulullah, memperbaiki muamalah mereka, memperbaiki muamalah yang telah dirusak oleh manusia agar senantiasa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya engkau lihat ia terasing dalam pakaiannya. Engkau lihat dia terasing dalam tata cara solatnya. Engkau lihat dia terasing dalam akidahnya. Engkau lihat ia terasing dalam muamalahnya. Sehingga ikhwatal Islam a'azani Allah dia pun terasing dalam masyarakatnya di mana masyarakatnya lebih condong kepada kesesatan, lebih condong kepada syahwat, tetapi ia condong kepada sunnah. Ia condong kepada keriduan Allah. Ia condong apa yang sesuai kepada apa yang sesuai dengan syariat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang demikian yang didoakan oleh Rasulullah. Tuba lil ghuraba Tuba, pohon tuba bagi mereka yang terasing. Aku qawli hadza wa astaghfiruh innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ان لا اله الا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام Sesungguhnya ahlu sunnati wal jamaah Mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada sunnah Mereka disebut dengan al-jamaah Mengapa? Kata para ulama karena mereka yang pertama berpegang kepada jamaah yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah ketika menafsirkan al-jamaah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga dan 72 masuk neraka. Rasulullah ditanya, "Siapa mereka yang selamat wahai Rasulullah?" Rasul bersabda, mereka adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah wahai Rasulullah? Mereka adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Mereka selalu berpegang kepada pemahaman para sahabat Rasulullah. Mereka senantiasa merujuk para sahabat Rasulullah. Mereka makanya mereka disebut dengan al-jamaah. Yang kedua ya akhi, karena mereka senantiasa memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah di negerinya. Mereka melarang manusia untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Karena itu adalah merupakan makna al-jamaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya akan muncul zaman keburukan setelah zaman kebaikan. Kemudian datang lagi zaman kebaikan setelah zaman keburukan. Setelah itu akan ada lagi zaman keburukan yang kedua setelah zaman kebaikan yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya di sana akan ada a'immah yahtaduna bi ghairi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka akan mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah dan mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wasayakumu fihim rijal." Dan akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin kulubuhum kulubus syayatin. Hatinya hati setan, tapi badannya manusia. Lalu Hudayfa bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan di zaman itu?" menghadapi pemimpin yang seperti ini, yang hatinya hati syaitan, berbadan manusia, yang senantiasa mengambil undang-undang selain Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah Isma' wa ati' Tetaplah dengar dan taat tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Wa in duriba wa ukhidha maluk. Walaupun hartamu diambil dan punggungmu dipukul. Maka dari itulah mereka disebut dengan al-jamaah. Karena dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Muslim Ketika Hudzaifah bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila kami tidak mendapatkan jamaah yang ada, kepada siapa kami harus berpegang?" Kata Rasulullah, "Tinggalkan semua jamaah yang ada." Rasulullah menggambarkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya jamaah yang dimaksud adalah pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Oleh karena itu mereka disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah karena memerintahkan manusia untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa yang ada di negerinya dalam hal yang ma'ruf dan melarang manusia untuk memberontak kepada penguasa yang sah dan agar mereka bersabar menghadapi kezaliman penguasa dan agar mereka senantiasa menghormati penguasa bahkan mereka meyakini bahwa menghormati penguasa adalah merupakan akidah dan manhaj yang harus diyakini sebagaimana Rasul bersabda man akramas sultan akramahullah Siapa yang memuliakan penguasa, maka Allah akan memuliakan dia. Umat al-Islam. Disebut dengan al-jamaah juga kata para ulama. Karena mereka senantiasa berpegang kepada ijma' para ulama. Karena ijma' adalah hujah. Ijma adalah merupakan perkara yang harus kita jadikan sebagai pegangan dan landasan. Karena Allah mengancam orang yang menyelisih ijma untuk dibakar dengan api neraka.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 Al-Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah berhujah dengan ayat ini bahwasanya ijma' para ulama, ijma' para mujtahidin adalah perkara yang wajib kita terima. Terlebih Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Itulah ya akhi, kenapa mereka disebut dengan al-jamaah. Itulah ya akhi, kenapa mereka disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Mereka senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah dalam pakaian mereka, dalam ibadah mereka, dalam akidah mereka. Selalu mereka ingin sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kenapa mereka disebut dengan al-jamaah? Karena mereka senantiasa mengikuti pemahaman para sahabat karena mereka senantiasa memerintahkan manusia untuk mentaati penguasa dan sabar menghadapi penguasa.